Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik. Nggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI. MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh, itu kan dulu mesti badas zawal. Zaman Nabi mesti badas zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan koblas Ya karena tragedi al muasim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengar ini. Ya. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu head. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Terus yang di sini dolan Pak Alek, Pak atau tolong dino, patang dino, apa mana haji. Jadi Nabi Dawe ngerti. Ini Aisyah head jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Yo ya, jadi Nabi, yo ya, tante ini sah. Tadi kalau khed, apa tawaf rata-rata rata-rata enam hari, berarti Nabi yang ini berapa? Enam hari. Ya enam hari. Ya kanji Nabi, sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong liu dhisik nak lunga kan suwi-suwi. Perkara ini gak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep neng dulur ya suwi mau mulai ya kesel. Makanya wali sini bojone akeh kan misalnya wali Cirebon, apa yang Surabaya, ning Pekalongan rabi. Ning kono tolong wulan, gue ngliwati Bantul rabi. enggak Rabi tuh di Medion rabi. mana yang bisa wae sampai nih Ragandeng lah turunane wali mungkin dong wali di sini. Mana Gerwong aku turunane wali saka perkarane lu itu memang iya memang Pak Hamka, Pak Hamka sing terkenal. Dua Buton wayo. Iku trauma mereka Ibu Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak Hamka jani bapak kulo zaman muda Mekah. Hamka nu anak wong alim. Ane Hamka itu ini ketua Muhammadiyah tapi di didolano NU mergo Hamka itu wong nopo? Alim ya anak wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah nih gue pematang si antar nih daerah-daerah Minang, soalnya eh, daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan tolong wulan ning yo ya terus anak bujuni, nggak pindah desa liyo suwi yo ya anak bujuni. Yo ya, mbok betah betah dakwah mergo betah anak bujuni. ya ora ros rasa ora bujuro ora usah mbok ngono model di dhisik ku anggere dakwah yo. Ya. tambah bujuni. Ya kayak Sarif Hidayat itu. Nang Didi di karwo, Dakwah neng Cina yo, mulai yo gue bujuro, pokoke anggere dakwah. Lah saya wong dakwah kan mereka iso mulai jadi bojone di alasan. Apa alasane rabi Mereka iso apa? Mulai jadi jokono mobil ya musibah tenang dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Ya, ini ini menyangkut nopo? Menyangkut nopo? Zaman. Jadi kalau suwun kalau sampean sidik-sidik sunnah Rasul, pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanallah di sakhoralah. Terus orang sodako orang ini, sodako si sunnah Rasul kurma. Di sini Nabi nak ngekei uang melarat itu kormo. Jelas hati sokan Nabi ngekei kormo. aku misalnya orang Indonesia kelaparan, saya tahu tak gulek no kormo beras itu rasunah rasul. yang untuk ngilu tapi nggak ada kan yang bilang gitu. Kue orang Indonesia sudah kok gak apa ber beras utawa duit. Masuk kayak memaksakan kormo. Mereka di Nabi sudah kok ya. Lah kami yang ngoten. Oh, Nabi wong Arab ngekei ke al gue jubah. Misalnya suruh gendek keriting mbok sodakoi. Coba. Mosok wong kerja kasar coba. coba. Mergo di Nabi nang kaya Coba. Jadi ngomong sunnah Rasul <laughs> ya rada ya dipikir tuh piye wae cara aturan fikih al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wadah Hukum itu tetap berputar sesuai konteks. Mboten kok hukumnya rubah boten. konteks mboten rubah hukum mboten kados semua lo. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana ada senajan to saiki ora ora onto tapi nopo Innova. Karena misalnya sampean dhisik Nabi naman ngendikan ya kowe nak kaji numpak onto ya onta mek imangan. nggak sake nggak Lah masa kowe misalnya numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki buatan mangan Nabi terus ambek bensin iki. Ora to Lu jadi sunnah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat itu rasa buat mbok jerok Faham Paham ya mboten usah Di dijerok-jerok. Jadi nah Engkau naik serono ulama nggih kalau balik balik. Engkau naik serono ulama itu dunia malah salah kaprah. Ini ku Ka'bah sing gon suci, tigo kebanggaan penduduk haram nentang Muhammad mergora pengurus nopo Niki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mau perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benuman negara kan ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kalau ngerasa non itu gone hal-hal sing harian. Misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang tidak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan tiga hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NO bareng Mbak Negoro, NO bareng Mbak Negoro pasane. Pokoknya kena eh songol likur nopo, songol likur nopo, jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istiate ulama. Oh coba sederhana no. saalim alim iki Indonesia, ra alim ke Mekah nopo? Medina. Ojo sampai Ka'bah dadi kebanggaan sampai melintasi batas nopo hukum. Nggih melintasi batas nopo hukum. Ngeri nak pun ngoten. Kalau pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini ini sirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya meskipun yang ngomong ini ulama Mekah. Tapi kan kita punya kaidah. Ini ruang notenan, biar kita bisa takorob ilallah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena ngelafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mokrono krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu sirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah magi maki Saya kan ya kenal kan, ulama ulama kan dikenal ya ditanya gitu. Kamane ditakoi. Saya kan sering meduit tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, rumah sakit itu apa itu? Apotek. Apotek nih Indonesia simbolin apa? Patung apa ulo? Apotek kok rumah sakit itu sing boleh ulo. Apotek ya aneh. Ya aneh kan selain apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolin apa? Ulo mau kodok-kodok ya kena mu mana simbolin ulo. Aku kalau orang itu ya jadi takok ini Lu itu kan patung bapak, itu kan sirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab kena. Wah orang melo gawe kok mbok sirik soal aku mangkel. orang melo gawe kok. Mbok sirik. Pak Hasim Muzadi tahu ketua NU, orang iswong kondang. Iya tahu takut wong Arab merah iso. Jawabannya kata sekolah akhirnya aku jawaban nakal. itu tamu ke Arab itu. Pak Hasim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah kampus Muhammadiyah itu banyak. Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Sem ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Ya. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. NO. <laughs> Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Sem ya tahu yang nggak ada tulisannya nggak mesti milik NU. NO. Tapi dia nggak nyongkon, nah ditakoi ngono kan. Jadi saya pernah ditanya Farmasi saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya tuh farmasi itu nih ulo ya. Kalau yang rada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang, apapun itu, mbok mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih sirik, muni maksiat tak yo kena to didono sidik. Lah saya nggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah sirik, maksiat, dambun, kan sirkon, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dia yang ngakui kok. Ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya seh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak ada sirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu jangan yang langsung sirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang rambun kan nggak langsung bilang sirgon kan. Enak nak bodoni neng pasar sidik-sidik kan khoti atun yang meleset sidik. Misalnya rugen kiai kok delok jalan wedok ke kepleset engko nak kesuwen ya orang kesuwen ora kepleset kena kesuwen delok itu.